Nabi pernah bersabda, Ala ayuhan nas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, wahai manusia, ajmai ajmilu talaba. Ajmilu fit talabi. Ajmilu fit talabi itu dalam urusan mencari dunia itu yang sedang-sedang saja. Ijmal itu global, jangan sampai para istilahnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Carilah dunia ala kadarnya. Laisa lil abdi illa ma kutibalah. Bagi seorang hamba itu adalah apa yang sudah Allah tuliskan. Allah Allah gariskan. Kalau itu milikmu. Semua apa yang Allah tuliskan. Jadi yang sudah dituliskan oleh Allah bakal sampai. Walan yadhab 'abdun minat dunya. Ingat. Tidak akan seorang hamba ini meninggalkan dunia. Engkau tidak akan mati. Hatta ayatiyahu ma kutibalahu. Kecuali yang Allah tuliskan untukmu itu sudah kau habiskan. Jadi tidak akan mati kecuali yang Allah tuliskan untukmu itu sudah habis. Artinya apa? Apa yang Allah tuliskan, Allah gariskan pasti nyampe kepadamu dan tidak akan tidak akan nyampe. Dan engkau tidak akan mati kecuali apa? Itu semuanya sudah sudah sampai kepadamu semuanya. Wahya raghimatun dan dunia itu mau tidak mau harus datang kepadamu kalau sudah jatahmu dan milikmu. Maka ini penjelasan dari Nabi agar kita itu yakin apapun yang sudah Allah tuliskan untuk apa, apa yang Allah berikan kepada kita ini sesuai yang telah Allah tuliskan gariskan untuk kita. Sehingga di dalam kita mencarinya pun harus dengan cara yang Allah ridhoi jatahmu kemarin kami sering bercerita tentang jatah. Kalau jatahmu satu juta dalam sebulan ya satu juta. Biarpun kau kecari dengan jungkir balik tetap satu juta. Tapi bisa tambah nanti tiga juta. Oh enggak, anakmu sakit kurang nanti. Jadi dua juta lagi, satu juta lagi. Sehari oh, sekarang sebulan ini saya dapat tiga juta. Enggak. Tidak akan. Kalau sudah jatahmu seperti itu, seperti itu. Tidak akan lebih. Saya ambil dengan cara yang haram, ya tetap jatahmu satu saat itu. Ambil cara yang halal, jatahmu seperti itu. Maka ajmilu. Sedang-sedang saja. Maka dari itu ambillah jatahmu dengan cara yang benar. Kalau sudah jatahmu satu juta, ya satu juta. Apakah kau ambil dengan cara yang haram atau cara yang halal, tetap satu juta. Makanya biarpun orang cara mencuri, tetap jatahnya tetap. Cuman bedanya ini halal, ini haram. Nah, ini urusan dunia, makanya Imam Nawawi mengulang-ulang sampai habis-habis berapa kali ini. Sebab kerusakan ini dari sini. Kenapa ada seseorang, mohon maaf kalau kita bicara tentang kiai yang merubah hukum atau menggunakan dana-dana sosial, dana masyarakat atau dana agama untuk dirinya. Termasuk orang yang berada di medan laga, ternyata mati masuk neraka. Padahal dia mati di medan laga, ternyata diam-diam dia menyembunyikan sebelas lembar kain yang diambil lalu dimasukkan ke ke baju perangnya. Kenapa orang korupsi? Padahal yang dicuk, yang dibutuhkan hanya segitu-segitu saja. Akan tapi kerak ketamakan di dalam hatinya itu, kerakusan di dalam hatinya menjadikan ia berbuat semacam itu. Maka perlu belajar tentang kesederhanaan Nabi agar kita kenal kesederhanaan Nabi ini untuk menjadikan diri kita kebal. Di saat kita menjadi orang yang kaya, maka tidak akan berubah. Kita meyakini bahasanya ini semuanya jatah dari Allah sehingga aku tidak akan mengambil kekayaan kecuali yang Allah ridhoi. Enggak perlu mengambil dana dari yang haram. Modal dari yang haram mau apa? Biarpun tujuanmu baik tapi mengambil dana peminjaman yang di situ ada riba dan seterusnya. Rugi kita. Sudah dijatah oleh Allah. Hanya ingin dibuai oleh was-was setan. Kamu harus sebentar lagi harus mungkin mau sampai pengen punya pesawat pribadi mungkin. Hayalannya semacam itu. Ini musibah problem di dalam dirinya. Kenapa tidak sambung dengan cara kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah dipastikan jatah darimu, maka jangan kau mengambil dengan cara yang haram. Sama, biarpun kau mengambil cara yang haram, modal yang haram dengan cara yang halal tetap jatahmu sama. Tinggal bedanya jika engkau mengambil rizkimu dengan cara yang halal, selamat kau diridhoi oleh Allah. Kalau kau ambil dengan cara yang haram, tetap jatahnya seperti itu, nggak akan tambah. Minjem dana yang haram untuk mengembangkan bisnisnya, tetap jatahmu sama. Biarpun kelihatannya gedungnya tambah 6, tetap saja itu jatahnya tetap. Bedanya apa? Menjurus ke neraka Allah.